Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil alamin Wabihi bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumid din wa ba'd. Kaum muslimin, kaum musliman, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syekh عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين رحمه الله yang masih kita dalam bab al-hibah uh, kita lanjutkan perkataan Syekh qala al malik rahimahullah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyyah wa yuthibu 'alaiha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah. Wa yusibu 'alaiha dan beliau membalas hadiah tersebut. Rasulullah SAW menerima hadiah dan menolak sedekah. Ini diketahui dijelaskan oleh Allah sampai kepada ahli kitab dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan oleh Allah bahwa sifat Nabi ter terakhir itu beliau menerima hadiah dan eh, menolak sedekah. Dan ini pernah dipraktekkan langsung oleh eh, Salman Al Farisi ketika beliau ingin mengetahui, ingin mengecek eh, kebenaran bahwa orang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah khataman al-anbiya al mursalin Beliau pertama memberikan sedekah dan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kuruh silahkan makan. Kemudian datang kedua kalinya, beliau membawa kurma dan mengatakan ini adalah hadiah. Maka Rasulullah makan dan mengajak para sahabatnya juga makan. Wa yuthibu alaiha dan beliau membalas hadiah. Bila seseorang memberikan hadiah, maka Rasulullah memberikan hadiah apa yang beliau miliki dan sifat Rasulullah wa ma ana minal mutakallifin bahwa beliau tidak mensukai takalluf berat beratkan diri artinya apa yang ada bila di rumah beliau ada sesuatu beliau berikan bila tidak beliau tidak berusaha mencari dan berhutang sebagaimana sebagian kaum muslimin berusaha untuk memuliakan tamu sampai berhutang sana sini maka ini tidak dianjurkan Rasulullah mengatakan wa ma ana Allah mengatakan bahwa sifat Rasulullah tersebut wa ma ana minal mutakallifin aku tidak pernah memberat-beratkan diriku sendiri apa yang ada berikan bila tidak ada di rumah atau yang ada itu adalah untuk kebutuhan yang wajib dinafkahi maka ucapkanlah perkataan yang dengan demikian waqad kafa'tumuh dan dengan ucapan ini walaupun kita tidak memberikan uh, imbalan atau memberi hadiah yang lain kepada orang yang berikan hadiah kepada kita insya Allah cukup itu ucapkanlah jazakallahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu paragraf selanjutnya yang dijelaskan oleh muallif walil abi ya, maaf sebelum kita lanjutkan ini uh, eh, hadiah thawab ini Rasulullah memberikan menerima hadiah dan me, e, me, memberikan imbalan terhadap hadiah tersebut. Hadiah itu thawab ini dinamakan juga hadiah itu thawab. Hadiah itu thawab bila memberikan hadiah. Kalau kita tahu bahwa orang ini, kita tahu bahwasanya setiap dia menerima hadiah dari kita, dia memberikan hadiah juga. Maka hukumnya sebagian para ulama mengatakan kalau memang disyaratkan dari awal bahwa ini harus ada imbalannya, dia berubah menjadi akad jual beli menjadi muawadat ketika anda melihat tetangga baru datang membawa uh, sesuatu kemudian anda <laughs> berikan hadiah berharap hadiah barang bawaannya juga dihadiahkan kepada anda maka ini bisa hadiah tersawab hadiah tersawab hukum asalnya boleh ya, tetapi bila ada niat untuk mendapatkan lebih besar ini yang Allah larang. Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau memberikan sesuatu mengharapkan lebih besar dari itu yang kau dapatkan. Tapi bila memang kebiasaan Anda berikan hadiah kepada dia dan kebetulan ya, tetangga ini memiliki sesuatu yang lebih baik daripada Anda berikan, maka insya tidak ada masalah. Ini tak termasuk dalam alman yang mengharapkan istighfar mendapat balasan lebih banyak. Paragraf selanjutnya muallif menjelaskan walil abi ayatamallaka min mali waladihi ma syaa ma lam yadurruhu aw yu'tiyahu li waladin akhar aw yakuna bi maradi mauti ahadihima li hadis anta wa maluka li abik Selanjutnya kata muallif dan bagi ayah atau bagi bapak ayatamallaka min mali waladihi masya bahwa ayah atau bapak tersebut memiliki dari harta anaknya apa yang ia kehendaki sesukanya malam yadurrahu dengan syarat hal itu tidak memudaratkan si anak au yu'tiyahu liwaladin akhara dan syarat yang kedua bahwa tidak diberikan yang diambil oleh bapak dari harta anaknya tersebut kepada anak yang lain au yakuna bi maradi mauti ahadihima atau adalah proses pengambilan harta tersebut oleh bapak dari harta anaknya pada saat sakit yang membawa kepada kematian salah seorang keduanya baik bapaknya ataupun anak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya Rasulullah SAW bersabda anta wa maluka engkau dan hartamu adalah milik bapakmu hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa beliau mengatakan inna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Qal ya Rasulullah inna li malan wa walidan wa kana abi yuridu ajtaha min mali wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki ini mengadukan kepada Rasulullah perihal bapaknya wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki harta dan aku masih memiliki bapak atau ayahku. Adalah bapakku ini ingin mengambil seluruh hartaku, menghabiskan hartaku. Istaksil. Ya, yujtah. Artinya mengambil harta dalam jumlah yang besar. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seolah anak ini mengadukan perihal bapaknya kepada Rasulullah, ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uh, e, suatu pernyataan yang menyebabkan dia terlindungi dari harta yang terlindungi dari e, apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Akan tetapi Rasulullah menjawab, "Anta wa maluka li abik." Jangan kau kadukan bapakmu kepadaku. Tindakan bapakmu betul. Sungguhnya engkau dan hartamu milik bapakmu. Dalam hadis yang dikatakan oleh Khamsah yaitu Ahmad, Imam Ahmad dan ashabus sunan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan Inna min atyabi ma akaltum min kasbikum wa inna waladakum min kasbikum Rasulullah mengatakan sesungguhnya makanan yang paling baik kalian makan adalah apa yang kalian usahakan sendiri dan harta anak kalian adalah juga usaha kalian. Ya. Ini keagungan agama Allah Islam ini. Ketika manusia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, lihat negara peradaban yang mereka mendakwakan dirinya adalah peradaban yang maju. Bila seseorang masuk umur lanjut usia yang tidak produktif lagi, maka biasanya anak-anaknya akan mengirimnya ke panti jompo. Anak-anaknya jijik, merasa enggan untuk bersalaman pun dengan orang tuanya merasa enggan. Anak-anaknya menguasai harta orang tuanya seenaknya. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Di agama Allah, Islam tidak. Allah menggandengkan antara mentauhidkan Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar kita hanya beribadah kepadanya dan memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini sering dalam Al-Qur'an. Bagian para ulama menjelaskan ini menunjukkan besarnya hak orang tua kepada diri kita. Setelah Allah, setelah Allah, setelah Allah. Allah adalah menciptakan kita dan kedua orang tua, bapak dan ibu adalah penyebab penciptaan tersebut ada kita hadir ke dunia ini. Maka tindakan sahabat tadi yang mengadukan bapaknya kepada Rasulullah SAW tidak dikubris oleh Rasulullah dan bahkan Rasulullah menangkan bapaknya dengan mengatakan anta wa maluka engkau dan hartamu milik bapakmu terserah bapakmu dia mengambil hartamu terserah boleh ya walaupun ini mufradat mazhab al-Hanabilah walaupun hukum ini adalah uh, menurut pendapat Hanabila berdasarkan hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa orang tua dalam ini khusus bapak walil abi Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik bisakah dikiaskan dengan ibu tidak bisa dikiaskan dengan ibu karena bapak Allah mengatakan tentang laki dan perempuan hmm? Eh, persaksian seorang wanita sama dengan persaksian setengah laki-laki. Persaksian satu laki-laki sama dengan dua persaksian perempuan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa naqisati aklin wa bahwa tabiat manusia dan ini bukan pelecehan kepada wanita bukan ini kabar dari yang dari yang maha mengetahui kabar dari Rasulullah yang beliau berbicara berdasarkan firman wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Allah ciptakan wanita seperti itu. Nah, kisati aklin wa dinin. Wanita akalnya dibandingkan laki-laki lebih kurang. Lebih mengutamakan emosional daripada akalnya. Tidak bisa diingkari ini. Ya. Bukti tidak bisa diingkari. Ya. Dalam kenyataan kehidupan manusia, wanita menjadi pemimpin berapa persen di negara kafir pun sekalipun Amerika terakhir ketika istri dari siapa yang Bill Clinton ingin maju ya mereka mengatakan kami lebih menyukai orang hitam ini dibandingkan dibandingkan wanita menjadi pemimpin kami itu iya itu di daerah kafir ya akhi di pusat kekafiran mereka menyatakan demikian karena naluri manusia ini Allah menciptakan maka tidak bisa dikiaskan ibu dengan bapak Allah sifatnya dari Rasulullah kisotnya aklin wadinin ya kurang akalnya karena persaksian dua wanita sama dengan persaksian dua satu orang laki-laki kurangnya dinnya karena banyak yang dia tidak bisa ikut seperti ketika dia haid tidak bisa ikut beribadah ya oleh karena itu Para ulama yang membolehkan orang tua untuk mengambil harta anaknya ini ini khusus untuk bapak saja dan tidak bisa dikiaskan dengan ibu. Juga tidak bisa dikiaskan dengan kakek dari bapak. Hanya untuk bapak saja. Bapak boleh mengambil harta anaknya. Ya. Dengan tiga syarat. Ya, pertama, malam yadullahu Selagi harta tersebut tidak memudaratkan si anak Bila diambil oleh bapak harta dari tersebut dan anak menjadi mudarat, jadi meminta-minta, tidak memiliki apa-apa. Anak sebetulnya punya rumah, kendaraan. Ya, lalu oleh bapaknya. Ya. Dalam hal ini, ya, bapak tidak boleh melakukan hal ini. Bila ini adalah rumah satu-satunya dan kendaraan satu-satunya milik anak. Lainnya akan memotorkan si anak, dia tidak punya rumah dan tidak punya kendaraan. Tapi kalau anak, anak memiliki berapa rumah, sebaiknya sampaikan kepada bapaknya bahwa silahkan bapak mau ingin rumah yang mana silahkan tapi untuk bapak bukan untuk diambil dan diberikan kepada anak yang lain persyaratan selanjutnya tidak diberikan kepada anak yang lain ya. karena status anak dengan saudaranya sama kemudian syarat yang ketiga bahwa bapak dalam keadaan sehat dan anak dalam keadaan sehat kalau salah satu dari keduanya pada saat melakukan transaksi ini dalam keadaan sakit akan meninggal maka ini tidak sah penguasaan oleh bapak kepada harta anak ini karena dia akan menjadi waris ya oleh karena itu eh, hendaklah orang tua bijak dalam hal ini walaupun kasus yang ditayangkan saat itu jarang Sangat jarang orang tua yang berusaha menguasai harta anaknya dan sebaliknya yang banyak yang anak menguasai harta orang tua. Anak tidak bisa menguasai orang tua begitu saja. Harus dengan izin mereka, tetapi bapak bisa menguasai harta anak baik ini anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki jelas hartanya. Anak perempuan hartanya adalah harta yang dia miliki atau yang dihibahkan oleh suaminya, bukan harta suaminya. Harta atas nama anak perempuannya ini bisa dikuasai juga oleh bapak dalam Islam. Dan ini agama yang menghargai orang tua dan berbakti kepada orang tua. Ya. Saya kira cukup ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah atas bahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini Untuk selanjutnya Khotol Islam Dimanapun Anda kita masuki sesi tanya jawab Silahkan untuk Anda yang akan bertanya anda bisa menghubungi kami di 08 eh, 021 823 6543 atau pesan singkat di 08131 777 6543 dan 081 989 6543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa dari penelpon, silahkan. Halo. Nah, Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana Bapak? dari Tanjung Priok dengan Andi Pak. Dengan Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya. Ini saya mau nanya. <clears throat> Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga saya tuh <clears throat> udah terjadi pembagian waris. Cuma sistem pembagiannya itu dibagi secara merata gitu kan. Terus saya punya keinginan ingin minta di <clears throat> dibagikan kembali sesuai dengan syari. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Mohon dijelaskan. Syukron jaga khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanya nomor sering ya, tapi iya, insya iya. sabar <laughs> iya. Ada bab khusus aja. Setelah ini, setelah kita, kita membahas ya. hibah ini, insyaallah wasiat. Setelah itu insyaallah bab waris. Ya, beberapa paragraf lagi insyaallah tapi <laughs> tidak ada masalah. Tay karena masih ada hubungan juga <laughs> dengan iya. hibah dan maksiat Ya. Uh, kepada kaum muslimin dan muslimat ya bahwasanya permasalahan waris dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rinci dalam kitabnya. Sehingga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan waris tidak banyak. tidak banyak. Semuanya nas dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ya. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إن كانت واحدة فهل النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس dan selanjutnya Allah jelaskan setengah seperempat seperdelapan untuk sifulan sifulan kemudian sepertiga seperenam dua pertiga untuk sifulan sifulan si iya. dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini artinya apa Nah, artinya Allah mengetahui ini yang menyebabkan kalian berbahagia dan senang dalam bagi harta. Kalaulah diserahkan kepada semua maunya kita, Allah cukup menurunkan ayat seperti Allah menjelaskan dalam jual beli. Yeah. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang kalian saling redha. Setelah harga terserah kalian mau tinggi mau merendah asal yang kan saling redha tidak tertipu silakan. ya walaupun di atas harga pasar walaupun di bawah harga pasar ya. kalaulah untuk waris cukup demikian tentu Allah akan menjelaskan bagilah waris kalian saling redha <laughs> tapi Allah jelaskan seperdua seperempat seperdelapan dua per tiga seperenam sepertiga kemudian kita mengatakan ini udah bagi saling redha sama rata <laughs> ya khianda ya, Allah ancam dalam ayat wadah tersebut wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudulahu hmm? siapa yang berbuat maksiat kepada Allah durhaka menentang Allah kemudian melampaui batas ketentuan Allah di antaranya ini dua ayat setelah ayat waris di antaranya tidak sesuai membagi waris seperti yang dikendaki oleh Allah Allah sediakan bagi dia neraka dan dia kekal di dalamnya azabnya pedih maka anda berlindung kepada Allah bagi waris bukan seenaknya anda ya karena bila dibagi seenaknya itu anda mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian adat dan masyarakat hmm. menurut mereka yang pantas dapat waris itu adalah anak perempuan karena anak perempuan tidak bekerja hmm ya mereka yang pantas dapat uang laki-laki kan bisa bekerja nanti iya itu menurut satu daerah menurut daerah yang lain ya yang pantas mengurus laki-laki yang paling dewasa mm. yang kecil-kecil enggak mm. biar nanti mereka diberikan nafkah oleh dewasa mm. eh. menurut orang jahiliyah yang pantas mendapat waris itulah laki-laki yang berperang saja mm. tidak berperang tidak Masalah maka menurut ya. masing-masing berbeda-beda <laughs> semaunya mereka hmm. ya maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan rinci dalam hal ini. Maka jangan berbuat maksiat kepada Allah dalam hal ini. Dan bila terlanjur, hendaklah semuanya yang telah menerima harta tersebut mengembalikan sesuai dengan haknya. Ambil yang haknya dia, yang tidak haknya dia kembalikan. hmm. Kecuali setelah dibagi secara itu terserah. Setelah dibagi dengan syariat Allah, umpamanya untuk istri yang meninggal atau ibu mendapatkan karena ada anak seperdelapan sisanya itu anak laki dan perempuan tujuh perdelapan satu banding dua dua laki-laki satu perempuan dibagi sudah masing-masing dapat misalnya anak perempuan dapat 100 juta laki-laki dapat 200 juta ibu dapat 200 juta umpamanya ya setelah dibagi kemudian yang laki-laki mengatakan ya udah ini saya terima ya 200 juta yang 200 juta ini saya hibahkan kepada adik perempuan terserah atau saya bahkan sejuta untuk ada perempuan seratus juta lagi untuk ibu saya terserah anda tapi setelah diterima iya. dan biasanya manusia ketika diterima uang 100 juta berat untuk keluar uang satu sen <laughs> satu sen jangan itu kenapa dia udah ambil buat saya buat ambil semuanya karena belum terima dia yeah. kalau sudah terima satu miliar di tangannya <laughs> hmm. al-insan qatur Allah mengat sifat manusia bahwa manusia itu pelit sebetulnya nah. ya tapi karena merasa dia ini nggak ada usaha dia usaha orang tuanya hmm. ya Allah Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa anak adalah usaha kalian maka dari orang tua anda dapatkan waris ya, toh. kalau ingin dibagi ulang bagus ya. sampaikan kepada ahli waris yang lain yang pernah mendapatkan hal tersebut kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah yang baik. Nah, Jazakallah sudah tahu uh, jawabannya demikian untuk Pak Andi juga untuk penanya atau pemirsa lainnya yang bertanya seputar uh, hal pertanyaan mawaris insyaallah taala pada waktunya kita akan membahas secara lebih detail Pak ya atau pendengar yang lainnya kita coba untuk uh, sapa pendengar dan pemirsa yang akan bertanya yang kedua silakan. Iya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Abu Raihan dari Jakarta. Ya, silakan Pak Abu Raihan. Uh, eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Uh, mau nanya masalah warisan Ustaz. Waris lagi ya. silakan. silakan. Gini Pak Ustaz, uh, kami punya warisan sebuah rumah dan kami ada enam bersaudara laki tiga, perempuan tiga. Uh, tapi sampai hari ini rumah tersebut belum juga dijual dengan alasan uh, nunggu harganya mahal gitu kan. Hmm. Ya kakak saya yang paling tua bilang gitu. Uh, sedangkan di antara kami ini ada yang sangat membutuhkannya Ustaz. Itu dan terus seandainya salah satu dari kami saudara ini ada yang meninggal, apakah anak dari anak laki-laki atau istri dari anak laki itu berhak juga untuk mendapatkan warisan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Istri dari anak laki-laki? Ya, bisa seandainya anak laki-laki meninggal, iya. meninggalkan istri dan anak. Apakah anak dan istrinya itu juga masih mendapatkan Ustaz nanti gitu? Pak Abu Rehan, sebentar. Ya. Rehan, ya, ya. Ini sekarang antum tiga laki-laki, tiga perempuan, saudara. Betul. Hmm. Betul. Uh, ibu masih hidup, istri dari bapak. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Uh, bapak yang meninggal ini harta bapak semuanya. Bapak. Semuanya harta bapak rumah ini. Iya. Baik. Bapak masih ada orang tuanya, ibunya dia, bapaknya dia sudah meninggal. Tidak ada juga semuanya. Ya. Hmm. Ini antum yakin bapak nggak punya anak yang lain selain tiga ini dari istri yang lain nggak ada? Tidak, tidak. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Uh, Masya Allah waris lagi ya. Masya <laughs> ya. Allah. Hmm. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba biharmanihi. Khawatir nah seperti ini. Artinya ya, insya Allah perhatikan bab waris dan uh, dua pertemuan lagi insya Allah kita menjelaskan waris. Hmm. Dan memang sedikit agak rumit. Iya ya tapi nanti sabar dalam pelajarinya semoga dimudahkan oleh Allah untuk memahami hal ini Amin. harusnya karena ini waris dari dalam Al-Quran ya, hmm. jelas harusnya hmm, hmm. harusnya tidak perlu kita bertanya karena ada dalam surah nisa yeah. ya. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa anak perempuan mendapatkan satu bagian, anak laki-laki dua bagian. Maka dalam kasus ini laki-laki tiga, perempuan tiga, berarti hartanya dibagi sembilan. Laki-laki mendapatkan dua per sembilan, dua per sembilan, dua per sembilan, enam per sembilan. Perempuan mendapatkan satu per sembilan, satu per sembilan. Ya. Rumah ini milik mereka bersama berdasarkan saham masing-masing. Bagi anak laki-laki atau anak perempuan yang butuh, dia bisa menjual sahamnya ini kepada saudaranya ya, pada waktu itu dinilai ya, dan disepakati harganya. Andai rumah ini umpamanya 900 juta per hari itu, hmm. ada salah seorang di antara mereka yang butuh. Ya, tidak perlu sampai rumah itu terjual. Dia mengatakan harga saya tahu di pasar harga satu miliar umpamanya. Yeah. Saya sepakati harga lebih rumah dari itu agar kalian mau beli dari saya yaitu 100 juta. Saya yang perempuan ini mengatakan saya butuh berarti hak saya sepersembilan seratus juta. Hmm. Kalau laki-laki yang butuh, hak saya dua sembilan berarti dua ratus juta. Yeah. Kalian mau beli dari saya silahkan. Kalau enggak saya jual saham saya ini kepada orang lain seperti perusahaan. Hmm. Dinamakan dengan iya. syarikatul amlak. Hmm. Bersyarikat dalam kepemilikan barang. Yeah. Ya, saya jual saham saya kepada orang lain. Kalian silahkan kalian bersyarikat dengan dia nanti terjual atau bagaimana terserah. Ya. Ini boleh maka tidak perlu menunggu terjual dulu seluruhnya. Iya. Bisa Anda tawarkan kepada salah seorang di antara ini, bisa juga kepada orang lain. Ya. Tapi mungkin masalah bukti atau pencatatan-pencatatan uh, eh, peraturan hukum-hukum positif negara itu penting diperhatikan agar hak orang tidak terzalimi. Itu saja. Ya. Eh, bila belum dibagi juga, kemudian meninggal <clears throat> salah seorang anak laki-laki ini mamanya meninggal. Iya maka anak laki-laki itu mendapat waris dua per sembilan dari rumah tadi yang dua per sembilan ini bagian dari harta anak laki-laki itu yang digabungkan dengan harta yang lain hmm. akan mendap akan diterima oleh ahli warisnya juga yaitu Jadi masih menerima iya, eh, warisnya. yaitu hmm. istrinya istrinya dan anak-anaknya dia hmm, hmm. kalau dia tidak punya anak laki-laki maka saudara laki-laki dia bisa mendapatkan waris juga hmm. wabillahi taufik Jazakallah atas eh, jawabannya demikian untuk Bapak Abu Raihan semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Abrori di eh, Jawa Barat yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz di dalam rumah tangga apakah harta seorang istri juga dikuasai oleh orang tua istri oleh orang tua istri atau orang tua suami ataukah oleh orang tua suami maksudnya karena tidak adanya pemisahan kepemilikan harta Ustaz. Nah, pertanyaannya apakah <coughs> harta rumah tangga suami istri itu bisa di sini, di sini hanya hanya seorang istri saja harta seorang istri. Maaf, seperti yang saya pahami. Iya, iya. Tadi kan kita menjelaskan iya. bahwa bapak bisa menguasai harta anak laki-lakinya. Iya, iya, iya. Kalau hartanya tidak dipisahkan harta suami dan istri. Iya apakah bapak dari suami tadi bisa menguasai harta istrinya juga iya. istri dari anaknya begitu kan iya. maksudnya iya. Nah. menguasai harta istrinya tidak boleh mm. ya. karena dia bukan anak tadi bapak tadi iya. anak dari bapak tadi yang maksud dalam hadis anta wa maluka di abik iya. bahwa engkau dan hartamu milik bapak. mm -hmm. oleh karena itu hendaklah suami dan istri menjelaskan mana harta masing-masing mhm ya. agar mudah dikuasai oleh bapaknya yeah. eh, bapak si suami hmm. ya. ya mana yang harta istri mana yang harta suami rumah umpamanya ini beli si harta siapa yang beli ya. hmm. mungkin anda mengatakan ah kok seperti itu banget sih rumah tangga pelit banget sih sepertinya hitung harta itu suami iya akhi hmm. orang kafir lebih detail mereka menghitung mana yang harta suami mana yang harta istri iya, iya atau tidak hmm. iya karena mereka tahu bahwa hidup mereka tidak selama-lamanya berdua. Mhm. Mereka gampang buat dengan hari ini ketemu fulan besok ketemu si fulan walaupun bagi mereka tidak ada yang haram. Ya. Dalam Islam mhm. memang pernikahan tersebut ya dianjurkan untuk tidak bercerai tetapi siapa yang bisa mengira ke depannya? Memang ketika di awalnya istri Anda soleh dan soleh atau suami Anda soleh, tapi siapa yang bisa mengira apa yang terjadi di masa mendatang atau yang sangat disayangkan tertipu malah dikira suami adalah yang soleh ternyata tidak dan dikuasai hartanya seenaknya oleh suaminya atau sebaliknya dikira istri ini sol, perempuan yang soleha dan dinikahi ternyata tidak ternyata dia adalah penguasa harta <laughs> semua ada suami dikuasai dia rumah atas nama dia mobil atas nama dia apa lagi semua atas nama dia hmm. sama istri hmm. ya hmm. sehingga kalau suami wafat kasihan hak ahli waris iya. dari suami ini, iya. bapaknya, hmm. saudaranya dan lain-lain. Tidak karena semua sama istri, bagaimana mereka akan menguasai harta tersebut? Iya, iya, iya. Maka dalam rumah tangga masing-masing menjelaskan harta masing-masing. Tidak mesti detail, tidak mesti detail, tidak mesti dicatat di notaris, tetapi sekurang-kurangnya Anda tahu mana yang harta Anda, mana yang harta suami. Iya. Mana yang dihibahkan oleh suami, mana yang dihadiahkan oleh suami, ya mana yang Anda hibahkan atau Anda hadiahkan kepada suami. Ini penting ini. Ya. Ya, wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Abu, Abu Abrori, semoga bermanfaat. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya dari Umur Ridho di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, apabila hak bapak terhadap anaknya adalah berupa anak dan hartanya tersebut Ustaz Yeah. maka apa hak ibu terhadap anaknya sementara kedudukan ibu e, memiliki tiga kali kedudukan dari seorang ayah mohon nasihat dan penjelasannya Jazakumullah khair dalam kasus seperti ini hmm. dalam bila ada uh, nas seperti ini hmm. sebaiknya pertanyaan jangan bentuknya begitu Yeah. ini sepertinya menentang Hmm. Apa yang disampaikan Rasulullah? Nah. Sebaiknya mengatakan apa hikmah di belakang itu. Ya. Yeah. Karena sepertinya kita mengatakan bahwa pertama ketika Rasulullah ditanyakan, hmm. ayun nasi aku bilbir. Ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik aku berikan bakti kepadanya? Yeah. Ummuk, ummuk. Tiga kali Rasulullah mengatakan ibumu kemudian abu Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Daud tadi dari Jabir bin Abdullah Rasulullah mengatakan, "Anta wa abik." Ya. Apakah ini tidak bertentangan bakti kepada bapak, bakti kepada ibu tiga kali di bapak-bapak? Kenapa dalam masalah harta bapak seluruhnya ibu tidak dapat iya, apa-apa? Iya, iya, iya. Ya. Nah. Sebaiknya dalam seperti ini nanyakan apa hikmah di belakang ini. Hmm. Ya. Atau bagaimana cara memahami dua hadis ini yang menurut saya sepertinya bertentangan. Iya. Eh, salah seorang ulama menulis kitab Mukhtalaful Hadis beliau menggabungkan seluruh hadis yang dianggap oleh manusia sebagai hadis yang bertentangan. Karena beliau tidak mungkin dari mishkatin wahidah, dari sumber yang satu dari Rasulullah. Rasulullah berasal wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tidak satu pun yang keluar dari Rasulullah diucapkan dari Rasulullah melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Nah. Dan tidak mungkin wahyu bertentangan satu dengan lainnya selagi itu sahih. Ya, maka imam yang menulis tentang Mukhtalaf mengatakan sampaikan kepada aku hadis bertentangan akan aku berikan solusi tidak akan mungkin bertentangan hmm. maka dalam Allah telah alam dalam memahami ini hmm. ya seperti yang kita katakan di awal tadi bahwasanya dalam bakti kepada ibu iya yeah. ziarah kita eh, hadiah kita hmm. dan lain-lain boleh tapi dalam penguasaan harta tidak tidak mungkin Rasulullah SAW melainkan menjelaskan ini, melainkan belakangnya ada hikmahnya. Hikmah tadi yang dijelaskan oleh para ulama adalah seperti yang kita katakan tadi bahwa bapak dalam masalah harta biasanya lebih bijak mengurus harta lebih tidak mengedepankan emosionalnya maka dia bisa menguasai ya. namun ibu bisa lebih emosional lihat anak yang satu umpamanya miskin ya. ya kasihan yang satu kaya ibu mengambil harta ini kemudian gak dengan enaknya berikan pada Betul. Nah. anaknya satu ini nah, ya, ini berbeda dengan bapak <laughs> kalau bapak dia memiliki hmm. emosional yang bisa terkontrol dikontrol oleh akalnya dengan demikian dia akan pertimbangkan anak ini kalau diambil berikan pada anak yang satu ini akan menjadi anak ini iri hmm. jadi mereka tidak baik satu dengan lainnya kalau untuk bapaknya masih boleh ya anaknya. Nah. Allah Taala jadi khairan atas eh, jawabannya. Demikian untuk uh, Ibu di Depok, semoga bermanfaat. Baik untuk selanjutnya kami. Oh, Masya Allah ini karena bertanya ibu ya. <laughs> ada hubungan emosional. <laughs> Iya, emosional pun ada. Kalian bertanya bapak tadi mungkin jawabannya. Nah, umur itu di Depok semoga bermanfaat. Itu. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali. Silahkan 0218236543. Ya, silahkan. Baik, masih terputus. Kami coba angkat uh, kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543. Ya, silahkan. Halo. Halo. ya silahkan Ibu. Dari mana? Eh, dari Ibu Tri. Ibu? Ibu Tri. Ibu Tri, ya. Silahkan Ibu Tri. Uh, Bapak, kalau misalnya apa orang tuanya itu cerai. Iya. Keluarga bapaknya ya mampulah keluarga ibunya untuk makanannya susah. Itu bagaimana Pak? Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Bu Tri mungkin ada apa ya, ada mungkin lebih dijelaskan inti pertanyaannya eh, bagaimana uh, penjelasan lebih, pertanyaan lebih berbaktinya ke kemana gitu oh iya teh uh, gitu ya bagi anak uh, ya iya. untuk uh, ah. bakti iya iya teh uh, Terus saja Ibu Tri, terima kasih. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Allah nah, <laughs> yang fi. Insyaallah. Apa sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ma itu ada. nak min naqisati aqlin wa dinin. Hmm. Ya. Bahwa Rasulullah mengatakan wanita itu adalah kurang akalnya dan dinnya ya yang lebih memperdaya laki-laki -hmm. daripada wanita. Eh, pertanyaan Ibu Tri ini masya Allah hmm. bagus sekali. Tapi kita katakan ini bukan bakti. Hmm. Yang kita jelaskan tadi dalam masalah bapak bisa menguasai harta anak bukan bakti, yeah. bukan bakti anak. Hmm, hmm. Bagaimana bapak sepertinya ini salah, seperti yang itu tadi juga sepertinya salah memahami. Yeah. Bukankah hadis yang lain mengatakan bahwa bakti kepada ibu tiga kali? Hmm. Lalu kenapa ibu tidak bisa menguasai harta anak? Tidak ada hubungan bakti dengan menguasai harta. Hmm saya ulangi lagi konteksnya berbeda konteks bakti berarti anak yang berbakti kepada orang tuanya iya. memberikan nafkah kepada orang tua memberikan hartanya ibu kalau konteks yang kita pelajari tadi yang kita bahas tadi hmm. orang tua menguasai harta anaknya iya. ini khusus untuk ayah dan bapak tidak bisa ibu menguasai bukan bakti anak mungkin merasa tidak enak tanya seperti yang hadis Jabir bin Abdullah tadi anaknya mengadukan berarti dia merasa berat sebetulnya kan dan minta dukungan dari Rasulullah. Ya. Kalau untuk bakti berbeda dari konteks yang kita pelajari tadi. Untuk bakti kepada ibu tiga kali berbuat baik, khidmah, memberikan bantuan, memberikan lain-lainnya. Ya, tiga kali. Lebih, lebih dari bapak. Kalau ada salah satu yang lebih berhajah dalam kasus tadi yang bapak lebih mampu, yang ibu kemudian mereka bercerai suami istri ini dan ibu dalam keadaan susah ajak ibu tinggal di rumah anda hmm. yeah. ya, ya ajak ibu tinggal di rumah anda ya, kalau ibu umpamanya menikah lagi dengan laki-laki yang lain ya dan kehidupan mereka susah bapak yang suami ibu ini adalah bapak tiri anda ya. bapak tiri anda yang dia tidak bisa menjadi mahram Anda juga, tidak bisa menikah dengan Anda. Maka kewajiban kepada ibu tetap tiga kali dibandingkan kepada bapak. Apalagi dalam kondisi ini ibu sangat lebih membutuhkan dari pada bapaknya dia yang sudah bercerai mereka berdua. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakal khairan. Demikian untuk Ibu Tri, semoga bermanfaat untuk Ibu dan pendengar lainnya. Kami kembali angkat untuk di kesempatan selanjutnya di 0218236543. Silakan untuk Anda menyapa kembali. Ya, halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Ibu? Dari Ibu Nasifah. Ibu Nasifah, silakan. Dari Pemudang saya mau tanya. Silakan Bu. Keluar keluar dari tema Ustaz. Ya, eh, terkait eh, muamalah secara umum Masalah mungkin. Uang saya, anak saya yatim dapat warisan dari ayahnya. Iya, Iya. Uang itu demi keamanan saya taruh di bank. Iya, iya. Apa wajib zakat, Ustaz? Eh, berapa nilainya ibu nominalnya kalau maaf 100, 100 juta. Ya. Hmm. Ya. Baik. Ya. Itu saja ibu Ada tambahan? Baik. Terima kasih. Nah, ya. silahkan Uh, eh, mengenai harta anak yatim apakah terkena zakat juga atau tidak dalam ini khilaf para ulama hmm. pendapat Hanafiya mengatakan bahwa tanah tidak terkena zakat yeah. jumhur para ulama mengatakan terkena zakat dan ini pendapat terkuat berdasarkan uh, asar yang sabit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ittajiru bi amwal yatama la ta'kulha sadaqah." Umar mengatakan kepada orang yang menguasai harta anak yatim dan mengembangkannya dengan perkataan beliau, "Dagangkan putar harta anak yatim dalam dagangan agar tidak habis dimakan zakat." Ya. Dengan demikian, bila harta ini sampai nisab tetap ada kewajiban zakat kalau harta ini sampai nisab. Tadi dikatakan 100 juta. Iya. 100 juta sampai nisab. Tetapi hmm. apakah 100 juta ini? Hmm. Maaf saya lupa menanyakan kepada ibu tadi anaknya berapa. Iya. Ya. 100 juta ini kalau untuk satu anak sampai nisab, tapi kalau anaknya 5 ya, laki-laki umpamanya 5 dibagi 5 masing-masing 20 juta, 20 juta berarti tidak terkena zakat. Hmm. Ya, secara umumnya begitu bila anaknya 5 lima tidak terkena zakat karena nisab zakat 85 gram emas sama mungkin dengan 45 juta kalau anak ini tiga saja anaknya, maka ini sudah tidak terkena zakat. Hmm. Kalau cuma satu anaknya atau dua, dua berarti masih 50 juta masih terkena zakat dan dikeluarkan zakatnya dua setengah persen per tahunnya. Ya, setiap tahun dikeluarkan zakatnya sampai sampai batas nisab. Bila kurang dari nisab tidak terkena zakat. Bila saya kira. ya. Allah. Baik, terima kasih Zekal Heran atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Nasifah. Kami angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali dari pertanyaan yang telah kami terima dari seorang muslimah di Makassar yang tidak menyebutkan nama detail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika suami istri yang bercerai akan tetapi tanah hibah milik istri yang diberikan eh, saat menikah dulu oleh suami malah direbut kembali oleh suami saat bercerai? dan si suami tidak ingin memberikan hak tanah hibah tersebut kepada istri. Bagaimana uh, hukumnya? Mohon penjelasan. Allah Iya. <clears throat> suami menghibahkan tanah kepada istrinya. Kemudian ketika mereka bercerai itu dulu nikah. dia hmm. mengatakan saya memberikan hibah karena nikah. Hmm. Sekarang kan <laughs> cerai saya tarik lagi hibahnya. <laughs> Ini, ini dilihat. Kalau andai tanah ini sudah dikuasai istri, Bali sudah balik nama umpamanya, atau walaupun belum balik nama, hmm. tapi tanah ini sudah dikerjakan oleh istri, istri yang ini atau disuruh orang lain mengerjakan dan hadiahnya atau hasilnya untuk istri, upahnya yeah. untuk istri dari sewa menyewakan tanah ini, walhasil sudah dikuasai oleh istri, maka suami tidak bisa mengambil kembali hibahnya dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada pertemuan yang telah kita jelaskan bahwa Rasulullah mengatakan Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana mathalus saw. Orang yang kembali menarik hibahnya hmm. setelah diterima oleh yang menerima hibah ya dia seperti anjing bila anda wahai suami tidak mau dikatakan oleh ya Rasulullah bagaikan anjing Jangan lakukan ini. Bukan seperti anjing saja kata Rasulullah. Anjing yang menelan muntahnya, anjing muntah kemudian telannya lagi. Nah, Saya kira ada anjing seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Allah <laughs> Rasulullah umpamakan orang yang menarik kembali rahibahnya dengan hal yang paling buruk, lebih buruk daripada anjing. Ya. Hmm. Maka daripada anda disifati Rasulullah menjadi yang terburuk, ah, ini sudah sudah diterima oleh istri menjadi hak istri yang diambil walaupun umpamanya secara hukum anda bisa karena mungkin belum belum balik nama ya bisa anda kuasai hmm. ya akan tetapi ini merugikan anda di dunia dan di akhirat karena sekarang tanah ini atau harta ini disifati Rasulullah bagikan muntah anjing yeah. dari muntah anjing apa yang bisa diharapkan hmm. Hmm? Yeah. Apakah, apakah bisa tanah ini akan menjadi berkah muntah anjing tidak akan berkah hmm. kemudian anda sendiri disifati oleh Rasulullah SAW dengan seekor anjing. Ya. Nah, Nah, Zakal Heran Demikian untuk uh, Ibu di Makassar Semoga bermanfaat Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat Dari Umu Hilyah di Toli-Toli Sulawesi Tengah yang bertanya Ustadz saya mengajar di SMP Putri ya. Kemudian suami mengajar di eh, sebuah SD Ya. Kemudian uh, gaji uh, kami terima dari uh, pihak sekolah uh, tempat kami mengajar, tetapi kadang-kadang wali murid atau tetangga wali murid atau juga teman uh, wali murid tersebut memberikan hadiah berupa makanan atau hadiah lainnya kepada saya ataupun suami dan anak-anak saya. Ya. Apakah layak diterima hadiah tersebut? Karena saya khawatir itu adalah termasuk riswah kalau boleh, bagaimanakah eh, kita membedakan antara yang murni pemberian dengan uh, pemberian yang bersifat riswah tersebut? Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya. Iya. Betul. Secara umumnya ini memang pemberian kepada hmm. yang umal, pemberian kepada orang yang sudah dapat gaji yang bekerja, hmm. dan dia diberikan hadiah ini oleh orang yang menggunakan jasanya. Ya. seperti murid atau wali murid inilah pengguna jasa tersebut maka yang dijelaskan oleh para ulama hadayal ummali ghulul hadiah untuk orang yang sudah bekerja dan sudah dapat gaji dalam hal ini ini adalah ghulul atau harta haram tapi dalam hadis Ibnu Lutsbiya Rasulullah menjelaskan mana kaidah pembeda antara ini yang riswah yang tidak boleh diambil dengan yang halal afala qa'ada fi baiti abihi atau baiti ummi falyanzur hal yuhda ilai aw la kenapa Ibnu Rubiah tersebut tidak duduk di rumah bapak atau ibunya lihat apakah diberikan hadiah atau tidak artinya ada yang teman yang pas kebetulan oleh murid teman lama dia ya, atau teman baik dia baik anaknya jadi murid dia ataupun tidak dengan teman bisa saling berbagi hadiah dan ya, ini boleh ini betul hadiah namanya ya. maka Rasulullah mengatakan tadi hendaklah duduk, duduk di rumahnya artinya jangan ngajar coba jangan ngajar lihat yang teman tentu dan tetangga akan berikan hadiah kalau biasa sering beri hadiah kalau yang jauh oleh murid yang jauh bukan tetangga bukan teman ini yakin sudah oh ini disuah. Mm-hmm. walaupun teman walaupun tetangga tapi biasanya nggak pernah sering beri hadiah dia baru dengan karena anak jadi murid kita berikan hadiah ini termasuk disuah juga dan tidak boleh kita terima kalaupun kita terima kita sampaikan ke pihak sekolah kalau pihak sekolah mengatakan silahkan tidak ada masalah ya. atau berikan kepada fakir miskin wabillahi taufiq Jazakallah atas eh, jawabannya. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya dari Umu Fira di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya semasa hidup menyuruh kakak saya untuk membangunkan rumah di tanah milik ayah. Ulangi. Eh, ayah saya. Ayah saya semasa hidupnya menyuruh kakak untuk membangun rumah di tanah milik ayah. Ya. Saya tidak tahu itu hibah atau bukan Ah, karena anak lain tidak mendapatkan Ustaz. Setelah ayah wafat, kami ingin rumah tersebut dijadikan harta waris bagi keluarga kami. Uh, apakah itu diperbolehkan dan ahli waris untuk uh, satu istri, kemudian anak perempuan lima. Bentar, nah. mau dibagi sebelah berapa ya? Yeah. Ya. Uh, untuk ahli warisnya istri satu, anak perempuan lima, dan saudara kandung ayah lima. Ustaz lima saudara kandung. Iya. Baik. Nah, cukup saya. Nah, berarti. Pertanyaannya adalah ayah punya tanah. Iya. Kemudian minta kakak untuk membangun, membangun rumah di rumah, tanah itu. Di tanah itu. Hmm. Apakah rumah ini rumah kakak? Nah, tidak tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui. Ya. Hmm. Iya. Dan jelas dengan meninggalnya ayah, hmm. Hmm, kakak setuju membangunkan rumah hmm. maka Allah taala alam ini menjadi rumah ayah hmm, hmm. jadi rumah ayah kalaupun kakak tinggal di sana ini hanyalah sebagai kakak disedia, dibolehkan menempati saja tapi statusnya adalah rumah ayah dengan demikian dibagi waris sampaikan kepada kakak bahwa ini sekarang menjadi waris karena anta wa maduka diabik engkau dan harta memiliki bapakmu dan sudah diberikan dan telah dikuasai dengan di tanah bapak maka dibagi hartanya ini bagi ahli waris atau orang istri mendapat seperdelapan karena ada anak ya kemudian dua per tiga untuk anak perempuan dibagi lima ini sisanya masih ada sisa masih sepertinya hmm. sisanya untuk lima saudara kandung dari bapak atau paman-paman ini dibagi rata Nah, demikian untuk Umu Fira di Depok semoga bermanfaat. Kita angkat kembali pertanyaan yang dari pesan singkat dari saudara Abu Abdurrahman di Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz tadi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah. Kemudian yang jadi pertanyaan bahwa saya adalah seorang yang miskin yang tidak mampu memberikan hadiah kepada ustaz di daerah saya. Eh, dan hal ini yang uh, uh, ya menjadikan saya tidak bisa uh, dan yang dan hal inilah yang menjadikan saya uh, suka malu apabila ingin dekat lebih jauh dengan Ustadz dan bertanya lebih jauh tentang agama. Apakah perasaan ini uh, salah Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Ya, betul salah perasaan <laughs> <laughs> karena <laughs> karena mungkin tidak enak begitu Ustaz tidak bisa memberikan hadiah. Nah, ya, Rasulullah SAW <laughs> bukan meminta. Nah, jadi tidak ada faktor kedekatan tertentu dengan sahabat tidak, tertentu bukan. yang memberikan hadiah. Ya, Rasulullah dekat dengan dhamin maktum seorang buta. Nah, hmm. ya. Dekat dengan Abu Hurairah seorang yang yang dikenal dengan Ahlu sufah. Hmm. Dan Ahlu sufah itu adalah orang yang miskin. Hmm. Mereka tidak punya rumah. Muhajir, orang datang sejarah ke Rasulullah dan tidak membawa harta bin Mas'ud orang miskin mhm. banyak sahabat besar karena mereka miskin mereka dekat dengan Rasulullah sehingga tinggal di masjid dekat dengan Rasulullah mhm. sehingga mereka banyak memberikan hadis Rasulullah karena kemiskinannya iya. orang miskin diberikan kemuliaan oleh Allah dibandingkan orang kaya mhm. di dunia dan di akhirat kenapa hikmahnya di antara akan banyak berpuasa dibandingkan orang kaya <laughs> niatkan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan nanti waktunya juga lebih banyak karena dia miskin waktunya lebih banyak yeah. Ya. orang kaya sibuk ah yeah. sibuk luar biasa tidak ada waktu mereka terlalu ilmi menuntut ilmu sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ya. nah ketika Rasulullah wafat Abu Hurairah mengatakan kepada di pasar wahai sahabat Rasulullah sekarang warisan Rasulullah dibagi di masjid ya. orang berdatang mana Abu Hurairah itu yang disampaikan adalah hadis Rasulullah itu yang warisan Rasulullah tidak mewariskan dinar wala dirham Inna mawarsul ilm para nabi mewariskan ilmu faman akhadha akhadha bihadzin wafir siapa yang mengambilnya mengambil ngata yang banyak dengan mendapatkan warisan yang banyak maka jangan menjadi penyebab penghalang kita untuk untuk mencari ilmu mendekatkan diri kepada orang yang dekat kepada Allah melalui ilmunya wabillahi taufiq Baik, terima kasih Zakul Heran atas uh, jawaban dan nasihatnya demikian untuk Ahli Abu Abdurrahman di Bekasi. Kami angkat untuk selanjutnya di kesempatan uh, terakhir mungkin untuk pertanyaan via telepon di 0218236543. Kami persilakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana Ini Pak ini Pak Ustaz kami mau tanyakan kebetulan pagi hari ini yang dibahas ya di Roja TV itu eh, itu masalah harta suami dan harta. Ibu dari mana Ibu Afwan? Dari Sulsel. Dari Sulawesi Selatan Bu ya, silakan. Silakan Bu. Silakan Ibu. Eh, begini Pak Ustaz, kalau saya tidak salah paham tadi yang di Eh, bahas tadi uh, selama suami istri itu menikah hendaknya ada memang pemisahan antara harta milik istri dan harta milik suami. Terus. Hmm. Ya, kebetulan saat ini yang kami jalani harta suami dan harta istri itu sama. kebetulan ya. suami saya juga bekerja sebagai guru, saya juga mempunyai penghasilan sendiri sebagai guru. Kami ya. gabung harta kami itu. Yeah. Nah, mohon penjelasan yang lebih detail Pak Ustaz dalam hal ini selama kami masih suami istri, tidak bisa dan lain sebagainya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Silakan Ustaz. banyak yang galau tadi. Saya maksudkan tadi bukan pisah tetapi menentukan hak iya. masing-masing. Iya. -masing. Artinya Enggak pasti harus kamu kamar kamu yang sana saya kamar saya yang ini <laughs> karena kamu beli itu saya tidak bukan itu saya maksud. Ini iya. namanya syarikatul amlak. Hmm. Bersyarikat dalam kepemilikan. Hmm. Bila beli rumah ini, ada harta istri, ada harta suami, hmm. berarti suami memiliki umpamanya 50-50%. Berarti rumah ini 50% milik suami, 50% milik istri. Hmm. Ya. Bukan berarti kamar dibagi <laughs> dua, kamu terus sana terus sini tidak. Ya. artinya setiap kepemilikan ya, tahu persentase milik siapa Ya, kalau mobil ini dibeli khusus istri yang beli motor ini, berarti motor istri. Ketika suami mau pakai pinjam. Hmm. Pinjam. Harus istri. pinjam saja. Ya? Iya. iya. <laughs> Walaupun terhadap suami iya, atau istri. Ya? Mesti. Ya. Hmm. Karena sekarang istri suami pakai atau istri. Hmm. Kalau suami yang beli motor, hmm. ya, istri ingin pakai, hmm. kalau umpamanya di luar kebutuhan suami, hak istri bisa menerima nafkah kalau memang itu dibutuhkan untuk sebuah keperluan. Hmm keperluan dari rumah tangga mereka seperti belanja ke pasar dan lain-lain ini tidak perlu izin tapi kalau yang tadi hartanya harta istri jelas yang tidak yang saya maksudkan pisah itu hmm. bukan nanti misah semuanya punya <laughs> kamu piring pun makan misah bukan itu maksud saya bukan itu maksudnya adalah penentuan saham masing-masing kalau uh, tadi mungkin yang ibu sampaikan uh, gaji atau penghasilan dari uh, suami istri itu kemudian digabung untuk kepentingan bersama begitu Ustaz. Itu juga harus ada pemisahan atau kepentingan bersama ada yang kesukaan konsumtif habis. Hmm. Ini kewajiban suami nafkah. Oh, iya. Maka bila suami bekerja, istri bekerja biasanya istri lebih kaya dari suaminya. Hmm. Karena suami menafkah istri, istri tidak menafkahi suami. Jadi hasil gaji ya. istri ngumpul. Iya, iya, iya. Ya. Eh, terima kasih. Saya kira jelas mungkin ya. Jangan yeah. galau <laughs> muslim dan muslimat yang rumah tangga seperti ini. Maksudnya bukan berarti pisah panjangnya pisah semuanya pisah bukan. Nah. Tapi jelas hak masih seperti perusahaan. Yeah. Perusahaan kan tetap jadi satu, tetap jalan ya tanpa misa, tapi jelas hak saham masing-masing. Iya. Tapi saya kalau heran demikian penutup. Iya ya, silakan mungkin saya ada penutup dari eh, pertemuan kita. Ya, jazakumullah khair. Ternyata masya Allah banyak dari bagian dinullah ini yang belum kita ketahui dengan baik. Nah. Sampai hal-hal seperti saya sampaikan tadi membuat sebagian kaum muslimin dan muslimat ya masih jadi tanya-tanya tanda tanya besar. Dan semoga semakin kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah dan semakin baik mutu dan kehidupan kita yang mengantarkan ke dia kebaikan mutu kehidupan nanti di akhirat. Ini saja semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.